Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan ringkasan kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad wa Raddu ala Ahli Syirki wal Ilhad karya Al-Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala Kalau antum bisa beli buku terjemahannya Judul terjemahannya Ada yang tahu? Apa judul buku terjemahannya? Bimbingan Akidah Islam kalau nggak salah Karya Syekh Soleh Al-Fauzan Kemarin ada saya lihat yang bawa buku terjemahan Nggak bawa, ketinggalan <laughs> Bimbingan Akidah Islam Penulisnya Ya itu judulnya Ya Penulisnya Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah Kalau bisa antum miliki Kita belajar Antum punya buku juga InsyaAllah ta'ala lebih baik Lebih mendalam kita bahas Antum juga bisa baca di rumah kalau ada sesuatu yang antum belum pahami, kita diskusikan. Baik. Kita akan memasuki sebuah pasal penting di dalam kitab ini. Khataru syirki wa wujubul hadar minhu bitajannubi asbabihi. Bahaya syirik dan wajib waspada dari kesyirikan dengan menjauhi sebab-sebabnya bahaya dosa syirik dan kewajiban mewaspadainya dengan menjauhi sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan ini termasuk tema penting di dalam pembahasan tauhid memahami bahaya syirik dan mengenal apa saja sebab-sebab yang bisa menjerumuskan seseorang di dalam kesyirikan. Apa saja perangkap-perangkap, pintu-pintu, dan sarana-sarana yang dapat menjerumuskan seseorang di dalam kesyirikan. Karena kalau kita bisa menjauhi sebab-sebabnya, maka insyaallah taala kita akan semakin jauh dari kesyirikan. Tapi kalau kita sudah terjerumus di dalam perangkap syirik, tidak lama lagi kita akan terjerumus di dalam kesyirikan itu sendiri. Jadi ini penting sekali di dalam menjaga tauhid kita, menjaga keimanan kita dari perbuatan dosa yang terbesar ini. Syekh Hafizahullah Ta'ala menyebutkan beberapa ayat untuk mengingatkan kita bahaya kesyirikan. Di antaranya di dalam surat Luqman ayat ke-13 tatkala Luqman menasihati anaknya Luqman bukan seorang nabi bukan pula rasul bahkan beliau adalah orang biasa yang di masyarakatnya tidak dipandang atau hanya dipandang sebelah mata tetapi Allah muliakan namanya di dalam Al-Qur'an bahkan sebuah surat khusus dinamakan dengan namanya surat Luqman karena beliau adalah seorang soleh dan seorang yang hakim seorang yang memiliki hikmah seorang yang memiliki ilmu terutama ilmu yang beliau ajarkan kepada anak-anaknya dalam beberapa untayan nasihat. Itulah inti daripada surat Luqman. Untayan nasihat beliau kepada anak-anaknya. Maka jamaah sekalian perhatikanlah nasihat beliau yang pertama kepada anaknya. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la Luqman nasihati anaknya maka beliau berkata kepada anaknya wahai anakku janganlah kamu mempersekutukan Allah karena sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar jadi ini peringatan dari Allah mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar Dan di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala juga telah mengingatkan kita akan bahaya kesyirikan. Dalam surat An-Nisa ayat ke-48 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Ini menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya kemurkaan Allah terhadap orang yang melakukan kesyirikan. Sehingga Allah telah menegaskan Allah tidak akan mengampuni orang yang melakukannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki sifat yang terkandung di dalam namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Al-Ghafur Al-Ghafur At-Tawwab Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang Al-Ghafur Al-Ghaffar yang maha mengampuni At-Tawwab yang maha menerima taubat Al-Afu yang maha memaafkan itu semuanya adalah nama-nama Allah yang maha indah tetapi Allah tidak berkenan mengampuni orang yang mempersekutukan Allah menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya kemurkaan Allah terhadap orang yang mempersekutukannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita, ini adalah dosa yang menyebabkan pelakunya kekal di neraka sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat ke-72, "Innahu yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya. Neraka adalah tempatnya dan tidak ada yang sanggup memberikan pertolongan kepada orang-orang yang zalim tersebut. Jemaah sekalian, kalau kita mengetahui dosa syirik itu dengan tiga bahaya ini saja, itu sudah cukup bagi kita untuk betul-betul takut terjerumus dalam kesyirikan. Yang pertama tadi, syirik adalah kezaliman terbesar. Yang kedua, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya kalau seseorang mati sebelum bertobat. Yang ketiga, kesyirikan menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Kalau kita ingat dan kita renungkan bahaya kesyirikan ini, andai ini saja yang kita ketahui tentang bahaya kesyirikan itu sudah lebih dari cukup untuk mengingatkan kita agar takut agar takut terjerumus dalam kesyirikan dan harus takut wajib untuk takut barang siapa yang tidak takut maka dia adalah orang yang tertipu dan dia adalah orang yang tidak mengamalkan peringatan-peringatan Allah akan bahayanya kesyirikan Jemaah sekalian, apa bukti seseorang itu takut berbuat syirik? Buktinya adalah dia semangat belajar tauhid. Semangat mempelajari tauhid. Sebab hanya dengan ilmu tauhid yang bisa melindungi dia dari kesyirikan. Kesyirikan adalah dosa terbesar, dosa yang paling berbahaya, dosa yang paling Allah murkai maka sudah sepatutnya kita lebih takut berbuat syirik. Dan bukti seseorang takut berbuat syirik, takut terjerumus dalam kesyirikan adalah dia bersemangat di dalam mempelajari tauhid. Oleh karena itu, kita tegaskan kembali hal ini juga menunjukkan bahwasannya ilmu tauhid adalah ilmu yang paling penting. Ilmu yang paling agung ilmu yang paling besar dan ilmu yang paling wajib untuk dipelajari. Ilmu apapun menjadi tidak bernilai apabila dibandingkan dengan ilmu tauhid. Sebagaimana dosa apapun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dosa kesyirikan. Ada kisah pembunuh seratus nyawa. Ternyata Allah masih berkenan mengampuni dosanya. Namun Allah menegaskan sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan masih akan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Bahkan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya. ثم لقيتني لا تشرك bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan wahai anak Adam andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi perhatikan jemaah sekalian dosa sepenuh bumi artinya semua dosa dia sudah kerjakan bukan hanya sekali berkali-kali sepenuh bumi dosanya tetapi kata Allah engkau tidak mempersekutukan aku sedikit pun, maka aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Subhanallah. Kalau seseorang menjauhi kesyirikan, maka bisa jadi dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala langsung mengampuni dosa-dosanya dan dia langsung dimasukkan ke dalam surga. Jadi dosa apapun dibandingkan dengan kesyirikan, maka semua dosa itu enggak ada apa-apanya. Kesyirikan itu lebih besar. Demikian pula semua kewajiban dibandingkan dengan kewajiban mentauhidkan Allah menjadi kecil. Sebagaimana semua ilmu kalau dibandingkan dengan ilmu tauhid menjadi kecil nilainya, apalagi hanya ilmu dunia. Ilmu dunia dibandingkan dengan ilmu agama tidak ada apa-apanya. Terlebih lagi kalau dibandingkan dengan ilmu tauhid. Namun apa yang terjadi? Masyarakat kita, umat kita, kaum muslimin ternyata lebih mementingkan ilmu dunia. Seperti orang-orang kafir, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengilmui yang nampak dari kehidupan dunia ini saja. Adapun dari akhirat mereka lalai darinya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Innallaha yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah." Sesungguhnya Allah benci setiap orang yang pintar, yang cerdas, yang menguasai perkara-perkara duniawi, tapi pada saat yang sama dia bodoh dengan persoalan akhirat. Hati-hati. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang Allah benci. Sesungguhnya Allah membenci orang yang cerdas, yang pintar dalam perkara duniawi, tapi pada saat yang sama dia bodoh dengan perkara akhirat. Jadi bukan terlarang mempelajari ilmu dunia. Yang terlarang dan tercela itu kalau kita lebih mementingkan ilmu dunia dan kita memandang remeh, tidak memperhatikan, tidak berusaha lebih giat lagi di dalam mempelajari ilmu agama. Maka satu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita tatkala Allah memberikan taufik untuk kita bermajelis dalam rangka menuntut ilmu agama. Baik, jemaah sekalian, kemudian beliau menyebutkan apa saja sarana-sarana perangkap-perangkap dan sebab-sebab yang bisa menjermuskan seseorang di dalam kesyirikan. Kata Syekh, wa ilaika bayanul wasail al-qawliyah wal fi'liyah allati naha anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'annaha tufdi ila syirk. Berikut ini akan kujelaskan kepadamu beberapa sarana-sarana atau sebab-sebab baik ucapan maupun perbuatan yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena hal itu mengantarkan kepada kesyirikan. Insyaallah taala kita akan menyebutkan secara ringkas 10 poin. 10 poin tentang sebab-sebab yang bisa menjerumuskan dalam kesyirikan. Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita lafaz antara Allah dengan makhluk. Ini yang pertama. Larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap penggunaan lafaz-lafaz yang di situ mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk. Meskipun kita nggak bermaksud, meskipun kita nggak bermaksud menyamakan Allah dengan makhluk, tetapi kita dilarang menggunakan ungkapan-ungkapan yang di situ mengandung penyamaan. Oleh karena itu, karena dia mengandung penyamaan walaupun kita tidak bermaksud, maka itu termasuk kategori syirik kecil. Ya. Dan ulama menjelaskan semua dosa yang bisa mengantarkan kepada syirik besar itu termasuk kategori syirik kecil. Jadi 10 poin yang akan kita jelaskan secara ringkas insyaallah taala adalah 10 jenis syirik kecil. Ya. Karena definisi syirik kecil adalah semua ucapan ataupun perbuatan yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Ya. Yang pertama adalah seseorang yang mengucapkan sesuatu yang di dalamnya terkandung penyamaan antara Allah dengan makhluk walaupun dia nggak bermaksud. Kalau dia bermaksud maka menjadi syirik besar. Kalau dia tidak bermaksud, maka itu adalah syirik kecil. Ini berdasarkan beberapa hadis, diantaranya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Al Imam An-Nasa'i. Anna rajulan qala lin sallallahu alaihi wasallam bahwasannya seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allahu wa syi'tah." Sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Faqal maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aja'altani lillahi niddan?" Apakah kamu hendak menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Masya Allah wahdah. Ucapkan sesuai kehendak Allah yang satu saja. Iya. Jadi orang ini sebenarnya enggak bermaksud menyamakan Nabi dengan Allah. Karena dia seorang muslim. Dia mengatakan sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apakah kamu hendak menjadikan aku tandingan bagi Allah?" Jadi itu ucapan yang terlarang. Kalau dia yakin betul-betul sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Nabi, maka itu bukan lagi syirik kecil. Itu adalah syirik besar. Karena Allah berkehendak tidak sedikit pun tergantung kepada makhluknya. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini juga bahwa semulia-mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak sedikit pun memiliki campur tangan di dalam kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki pasti terjadi meskipun beliau tidak menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki tidak mungkin terjadi meskipun beliau menghendaki. Contohnya apa? Rasulullah SAW menghendaki kemenangan pada perang Uhud. Ternyata Allah belum memenangkan beliau. Bahkan Nabi SAW terluka. Terluka kepala beliau dan gigi beliau patah. Dan sahabat-sahabat yang tercinta bahkan paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib terbunuh syahid pada perang Uhud. Juga beliau menghendaki agar pamannya Abu Talib mendapatkan hidayah tetapi Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah dan Allah menghendaki untuk tidak memberikan hidayah kepadanya. Sama dengan ungkapan laulallah wa fulan. Kalau bukan karena Allah dan fulan. Ya. Kalau bukan karena Allah dan dokter itu saya sudah mati. Ya. Kalau bukan karena Allah dan obat ini saya nggak akan sembuh. Ya. Katakan saja, kalau bukan karena Allah, sudah. Ya. Atau hanya sebut sebabnya saja. Kalau bukan karena dokter itu, kalau bukan karena obat ini, kalau bukan karena kamu, nah, ini ungkapan yang mengandung kesyirikan, harus dijauhi. Iya. Katakan, Alhamdulillah, dengan sebab dokter tersebut, saya sembuh. Pujilah Allah, Allah yang menyembuhkan. Dokter itu hanya sebab. Obat itu hanya sebab. Allah tabaraka wa taala dialah yang menyembuhkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita bersikap gulu berlebih-lebihan di dalam memuliakan seseorang sehingga kita membangun kuburannya, meneranginya, mengapurinya, menulis di atasnya, atau menjadikannya megah, kemudian tampil beda dengan kuburan-kuburan yang lain. Ini juga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabru wa ayyuq'ada alaihi wa ayyubna alaihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengapur kuburan Mengapur kuburan itu artinya menyemen. Ya. Membangun kuburan dengan batu atau dengan semen. Beliau juga melarang duduk di atasnya dan membangun di atasnya. Dalam riwayat Tirmizi ada tambahan wa an yuktaba 'alaiha. Beliau juga melarang menulis di atasnya. Jemaah sekalian, Membangun kuburan terlarang di dalam syariat. Menjadikan kuburan itu megah dilarang di dalam syariat. Biasanya orang-orang melakukan ini sebab yang dikubur adalah orang soleh. Yang dikubur adalah seorang wali. Padahal itulah salah satu yang menyebabkan manusia terjerumus di dalam kesyirikan. Oleh karena itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hayyaj Al-Asadi rahimahullahu taala dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Abu Hayyaj Al-Asadi ini adalah pegawainya Ali bin Abi Thalib. Tatkala Ali bin Abi Thalib menjadi penguasa kaum muslimin. Maka Ali berkata kepadanya, ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tada'a timsalan illa tomastahu wala, wala qabran musyrifan illa sawaitahu maukah engkau aku utus sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku untuk menjalankan dua misi yang pertama janganlah kamu melihat ada patung atau gambar bernyawa kecuali kamu hancurkan dan janganlah kamu melihat kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Ya, Jadi masya Allah disuruh ratakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ratakan yang dimaksudkan di sini adalah membiarkan dia seperti aslinya. Seperti apa aslinya? Aslinya itu kalau orang dikubur dia akan lebih tinggi kurang lebih satu jengkal saja. Iya kan? Tadinya kan rata, sekarang sudah ada orang. Otomatis apa namanya? Dia akan lebih tinggi satu jengkal saja. Sudah jangan diapa-apain. Jangan diapa-apain. Iya. Boleh sekedar naruh batu untuk menandakan itu adalah kuburan supaya orang tidak seenaknya lewat di situ injak-injak, ya. Makanya kalau antum pernah pergi umroh atau haji kemudian mampir di kota Madinah ya. yang belum berangkat insyaallah bisa berangkat antum lihat pekuburan baki pekuburan baki itu pekuburan sejak masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini masih dipakai demikian pula kalau antum sudah di kota Madinah disunahkan berziarah ke makam syuhada Uhud Lihat bagaimana kuburan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sederhana sekali. Tidak ada bangunan, tidak ada batu nisan. Iya. Hanya satu tanda bahwa itu adalah kuburan. Iya. Jadi demikian jemaah sekalian. Kenapa? Karena pada kenyataannya inilah salah satu sebab yang menjerumuskan manusia di dalam kesyirikan berlebih-lebihan di dalam memuliakan kuburan-kuburan, terutama kuburan orang-orang soleh, sehingga mereka bangun menjadi megah. Ya, pada akhirnya mereka sembah. Dan subhanallah, apa yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diperingatkan beliau betul-betul terjadi. Ya, betul-betul terjadi. Silakan kita lihat sendiri bagaimana mereka mendatangi kuburan para wali, Kemudian mereka mengagungkan kuburan-kuburan tersebut secara berlebihan. Ya. Mereka mengagungkan secara berlebihan. Bahkan mereka menyembahnya dengan cara berdoa kepadanya, dengan cara mencari berkah darinya. Ya. Makanya jemaah sekalian, dahulu para sahabat ketika menaklukkan satu negeri, maka mereka menemukan ada jasad seorang nabi. Ya. Atau seorang yang soleh namanya adalah Daniel. Maka mereka penduduk negeri itu mereka nggak mengubur nggak mengubur jasad ini. Jasadnya sudah wafat puluhan tahun yang lama tapi nggak berubah. Tidak berubah apa-apa. Dia masih seperti baru saja wafat. Iya. Ketika para sahabat menaklukkan negeri tersebut, maka para sahabat mengubur beliau secara diam-diam jangan sampai ketahuan orang di mana kuburannya. Kenapa jemaah sekalian? Karena betapa takutnya para sahabat kuburan itu dimuliakan secara berlebih-lebihan. Iya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang kita beribadah di kuburan-kuburan seperti melakukan solat dan membaca Al-Quran di kuburan. Ini juga dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-yahuda wan nasara takhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masajid, masjid-masjid, tempat-tempat ibadah mereka. Juga di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah dan Ummu Habibah radhiyallahu anhuma. Ini adalah dua orang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dulu pernah berhijrah ke negeri Habasyah. Maka mereka menceritakan sebuah gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah yang di dalamnya terdapat patung-patung dan gambar-gambar bernyawa. Disebutkan dalam riwayat yang lain, gereja itu disebut dengan gereja Maria. Artinya apa? milik Nasrani. Negeri Habasyah ketika itu adalah negeri Nasrani. Maka ketika mereka menceritakan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun bersabda, "Ulaika idza mata fihim rajul salih, banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwar, ulaika syirarul khalqi indallah." mereka itu, orang-orang Nasrani itu, apabila mati seorang yang soleh di tengah-tengah mereka, maka mereka akan membangun di atas kuburannya tempat ibadah. Kemudian mereka membuat patung-patung orang-orang yang soleh tersebut atau gambar-gambar bernyawa. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah. Jadi jemaah sekalian, ternyata inilah salah satu penyebab kesyirikannya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan mereka dilaknat oleh Allah. Membuat kuburan-kuburan, membangun kuburan-kuburan di atas atau membangun tempat ibadah di atas kuburan para nabi mereka. Ulama menjelaskan maksud hadis ini ada beberapa makna. Yang pertama adalah kuburannya sudah ada lebih dulu, kemudian mereka bangun di situ tempat ibadah. Makna yang kedua, tempat ibadahnya sudah duluan, kemudian mereka mengubur di situ. Dan makna yang ketiga adalah mereka beribadah di situ walaupun tidak membangun tempat ibadah. Ini semua tercakup di dalam makna menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Jadi sama saja ada bangunan tempat ibadahnya atau tidak ada. Ini adalah kebiasaan Yahudi dan Nasrani yang menyebabkan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena dengan sebab itulah mereka terjerumus di dalam kesyirikan. Tapi jemaah sekalian, yang aneh sekarang, yang aneh sekarang kalau antum masuk ke gereja-gereja, kalau saya belum pernah melihat ada gereja Nasrani yang di dalamnya ada kuburan. Ya. Saya besar di daerah yang banyak Nasrani, di sekitar kita banyak gereja. Kalau kita lewat situ, pulang pergi ke sekolah, lihat gereja itu nggak ada kuburan. Yang ada hanya apa? Ben Ya. Tahu band? Tahu ya? Ada gitar, ada drum, ya. nyanyi-nyanyi mereka di situ. Ya. Kalau kuburan nggak ada. Ya. Begitu banyak kita lewat gereja, tidak ada kuburan. Tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah kebiasaan Nasrani dahulu. Ternyata mereka sudah tidak mewariskan kebiasaan itu. Siapa yang mewariskan sekarang? Hah? Sebagian orang yang mengaku Muslim, Ya, justru masjid-masjid yang ada kuburan. Ini subhanallah. Ini terbalik. Mereka sudah enggak pakai kuburan di masjid di gereja, justru di masjid-masjid yang ada kuburannya. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita jangan mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Iya. Termasuk tadi itu, nyanyi-nyanyi, musik, ya. Itu kebiasaan mereka. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Ya. Ini yang keberapa? Yang ke tiga atau empat? Tiga ya. baik Sekarang yang keempat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang solat ketika matahari sedang terbit dan ketika matahari sedang terbenam. Ini adalah dua waktu dari lima waktu yang terlarang. Ada lima waktu yang terlarang. Pertama, ketika matahari sedang terbit, sampai dia sempurna terbitnya. Kedua, setelah ketika matahari sedang terbenam, sampai dia sempurna terbenamnya. Kalau sudah sempurna masuk waktu apa? Maghrib. Kemudian yang ketiga, ba'da subuh. Sampai matahari terbit. Yang keempat, ketika matahari tepat berada di atas kita, sampai dia tergelincir. Sudah mulai mengarah ke timur untuk terbenam. Maka saat itulah masuk waktu, waktu apa? Hah? Zuhur. Kemudian yang kelima, ketika setelah sholat asar, sampai matahari terbenam. Jadi ini lima waktu yang terlarang untuk sholat. Namun dua waktu ini, ketika matahari sedang terbit dan terbenam, itu ada larangan yang lebih khusus lagi, lebih keras lagi. Kenapa? Karena itu adalah waktu di mana orang-orang kafir menyembah matahari. Maka Rasulullah SAW melarang kita. Ya, di antaranya disebutkan di dalam hadis Amr bin Abbasah dalam riwayat Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Shalli subha thumma aqsir anis salati hatta tatlua asy-syamsu hatta tartafi'a fa innaha tatlu'u baina qarnai syaitan wa hina idin yasjudu lahal kuffar Silakan kamu salat subuh kemudian jangan melakukan salat lagi sampai matahari terbit sampai agak meninggi. Kalau dia sudah ter, karena ketika matahari itu terbit, dia terbit di antara dua tanduk syaitan, maka ketika itu orang-orang kafir bersujud kepadanya. Kemudian hatta tusalli al-asr pada lanjutan hadis atau bagian dalam hadis ini sampai engkau melakukan salat asar thumma aksir anis salati hatta tagruba syams. Kemudian jangan lagi melakukan salat sampai matahari terbenam. Fa innaha tagrubu baina qarnay syaitan wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Karena dia terbenam di antara dua tanduk syaitan dan ketika itu orang-orang kafir sujud kepadanya. Jadi demi untuk berbeda dengan orang-orang kafir yang menyembah matahari maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita sujud atau solat di dua waktu tersebut agar kita tidak terjerumus di dalam kesyirikan mereka. Kemudian yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan perjalanan jauh untuk beribadah karena kemuliaan satu tempat kecuali ke tiga masjid. Sebagaimana di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid al masjidil haram wa masjidi wa hadha wa masjidi hadha wa masjidil aqsa tidak boleh melakukan perjalanan jauh yaitu karena kemuliaan satu tempat untuk melakukan ibadah di situ kecuali ke tiga masjid. Pertama Masjidil Haram, kedua masjidku ini yaitu Masjid Nabawi dan ketiga Al-Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa maka inilah tiga masjid yang dibolehkan kita melakukan perjalanan jauh secara khusus untuk beribadah padanya. Artinya apa? Kita tidak boleh berlebih-lebihan memuliakan satu tempat sampai harus melakukan perjalanan jauh. Sebab hal itu juga bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah sekarang. Mereka mengatakan Karbala itu adalah tanah suci. Mereka buat-buat, padahal tidak ada dalil yang menunjukkannya. Maka mereka melakukan perjalanan jauh ke sana. Untuk apa mereka datang ke sana? Untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Husain radhiyallahu anhu dan Al-Husain sedikit pun tidak ridho dengan apa yang mereka lakukan. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji beliau secara berlebih-lebihan. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama atratin nasarab na Maryam, innama ana abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh." Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam memuji aku sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani kepada Isa bin Maryam Kata, aku ini hanyalah seorang hamba. Katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Jamaah sekalian, ini sudah pujian yang paling tinggi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengatakan beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi jangan berlebih-lebihan. Beliau manusia biasa seperti kita juga. Jangan kita perlakukan beliau seperti orang-orang Nasrani memperlakukan Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang ketujuh, larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan nazar yaitu nazar menyembelih hewan kurban di tempat yang di situ pernah diadakan penyembelihan terhadap selain Allah atau di situ pernah dilakukan perayaan jahiliyah sebagaimana di dalam hadis Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu anhu Beliau menceritakan, hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud. Nadhara rajulun an yanhara ibilan bibuana. Ada seseorang bernazar untuk menyembelih seekor onta di satu tempat yang namanya buana. Jemaah sekalian, menyembelih tidak wajib. Tapi kalau dia sudah bernazar menjadi wajib. Iya. Kalau dia sudah terlanjur bernazar menjadi wajib. Tetapi sebelum dia menunaikan nazarnya, fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Dia pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Boleh enggak dia tunaikan nazarnya?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal kana fiha aw hal kana fihi wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad?" Apakah di tempat tersebut pernah dahulunya ada berhala jahiliyah yang disembah? Qalula, sahabat mengatakan tidak. Qala fahal kana fiha idun min a'yadihim? Nabi SAW bertanya lagi, apakah pernah di tempat tersebut ada perayaan jahiliyah? Qalula, sahabat mengatakan tidak. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam barulah bersabda, "Aufi binadrik, tunaikan nazarmu." Fa innahu la wafa'a binadrin fi maksiatillah. Karena sesungguhnya tidak boleh menunaikan nazar dalam maksiat kepada Allah wala fi ma la yamliku ibnu adam tidak pula di dalam perkara yang tidak mampu dilakukan oleh anak Adam. Jadi intinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat ini menunaikan nazar yaitu menyembelih apabila di tempat tersebut pernah dilakukan penyembahan kepada selain Allah atau perayaan jahiliyah. Kenapa? Karena bisa menjerumuskan manusia dalam kesyirikan. Sebab kalau kita menyembeli di tempat di mana kaum musyrikin biasa menyembeli, maka bisa saja setan menjerumuskan kita untuk menyembeli kepada selain Allah atau orang yang melihat kita mengambil kesimpulan. Kalau begitu, apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik adalah benar. Sebab ternyata kita ikutan juga menyembeli di situ. Padahal kita menyembeli untuk Allah dan mereka tidak tahu sama dengan seorang yang berilmu. Dia dipanggil ustadz, dipanggil kiai, dia berdoa di kuburan. Dia nggak berdoa kepada penghuni kubur. Dia tahu itu syirik. Tapi dia memiliki keyakinan yang salah. Yaitu apa? Dia meyakini kalau berdoa di samping kubur ini, karena dia adalah orang soleh, maka Allah akan mengabulkan atau lebih besar peluang untuk dikabulkan doa. Jadi dia berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Tapi jemaah sekalian, orang yang melihat dia ya. Orang yang melihat dia bisa saja berkesimpulan dia berdoa kepada penghuni kubur itu. Jadi yang bisa terjerumus kepada kesyirikan bukan hanya dia. Orang lain pun bisa terjerumus dalam kesyirikan karena perbuatan dia. Seperti yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang sejarah awal terjadinya kesyirikan. Yang buat patung siapa? Nenek moyang mereka. Yang terjerumus dalam syirik adalah anak cucu mereka. Iya. Jadi ini yang harus kita waspadai. Kemudian yang ke berapa? Eh? Delapan ya, masya Allah al-gulu fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam berlebih-lebihan di dalam memuliakan dan menyanjung-nyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya jamaah sekalian setiap muslim pasti menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan wajib menghormati dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi siapapun termasuk melebihi orang tua kita sendiri, melebihi anak-anak kita sendiri, melebihi istri atau suami. Harus seperti itu seorang muslim. Tapi jemaah sekalian tidak boleh dengan cara berlebih-lebihan. Ya. Tadi sudah kita sebutkan hadis Nabi SAW mengatakan la tutruni kama atratin nasarab na Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan menyanjungku sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani kepada Isa bin Maryam. Inna abdun. Saya ini hanyalah seorang hamba. Fakulu Abdullahi wa rasuluh. Maka katakan saja hamba Allah dan rasulnya. Iya. Tapi jemaah sekalian, ternyata ada di antara kaum muslimin yang terjerumus sedemikian jauhnya di dalam menghormati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini Subhanallah, betul-betul apa yang diperingatkan diperingatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi di sebuah syair yang banyak beredar di sebagian kaum muslimin yang disebut dengan syair burdah ada sebuah lafaz yang berbunyi Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwak inda hululil hadithil amam wahai makhluk yang paling mulia tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu ketika aku ditimpa musibah yang merata ini subhanallah ini kalimat pujian tapi berlebihan dia menyamakan Nabi SAW dengan Allah ada lagi kalimatnya wa min ulumika ilmu lauhi wal qalam dan dari ilmu yang engkau miliki adalah ilmu tentang catatan-catatan takdir. Ini berlebih-lebihan di dalam memuliakan dan menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sehingga ada sekelompok sahabat disakiti oleh orang-orang munafik. Maka mereka pun berkata, kumubina bina itu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ayo kita beristighothah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang keras ucapan tersebut. Beliau bersabda, "Innama la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah." Tidak boleh beristighatsah kepadaku. Hanyalah boleh beristighatsah itu kepada Allah. Padahal jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu melindungi mereka dari orang-orang munafik. Hanya saja kalimat istighothah ini lebih patut diserahkan hanya untuk ketika kita berbicara apa namanya? meminta pertolongan kepada Allah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajabalakum. Ingatlah tatkala kalian beristighothah kepada Rabb kalian, Kemudian dia menjawab doa kalian. Istighosa itu artinya meminta pertolongan ketika ditimpa musibah. Iya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajari mereka menggunakan lafaz yang tidak berlebih-lebihan kepada beliau Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Iya. Kemudian yang kesembilan al-gulu fi salihin. Berlebih-lebihan di dalam memuliakan orang-orang soleh. Menghormati, memuliakan, dan mencintai orang-orang soleh adalah wajib. Tapi jangan sampai berlebih-lebihan sehingga kita mengangkat mereka sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan inilah kesyirikan kaum Syiah. Mereka meyakini imam-imam mereka tahu perkara gaib. Bahkan mereka meyakini imam-imam mereka bisa mengabulkan doa-doa mereka. Makanya kalau di apa namanya? berhaji atau umroh, talbiyah mereka lain. Kaum muslimin mengucapkan labbaika Allahumma labbaik, mereka mengatakan labbaika ya Husain, labbaika ya Hussein Iya. Ada juga sebagian kaum muslimin yang meyakini para wali mereka, guru-guru mereka, kiai-kiai mereka tahu perkara gaib. Ini berlebih-lebihan di dalam menghormati orang soleh. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, "Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Dalam surat An-Naml ayat ke-65. Katakan, tidak ada yang mengetahui perkara gaib siapapun di langit maupun di bumi kecuali Allah. Ya. Tapi mereka meyakini, wah, dia sudah tingkatan wali. Dia sudah tingkatan hakikat. Dia tahu apa isi hatimu. Ya. Ini adalah berlebih-lebihan. Ya. Inilah yang menjerumuskan manusia di dalam kesyirikan. Ya. Kita masuk bagian yang terakhir. Poin yang ke-10 at-taswir wasilatun ila syirk. Termasuk sebab yang menjerumuskan manusia dalam kesyirikan adalah membuat gambar-gambar bernyawa. Membuat gambar-gambar bernyawa. Sama saja. Apakah dibuat dengan lukisan atau pahatan? Pahatan itu dari kayu atau dibentuk dari batu atau dari semen. Lukisan itu dibuat dengan tangan atau dengan alat. Sama saja, tidak ada bedanya. Hadis-hadis yang melarang gambar-gambar bernyawa datang dalam bentuk umum, tidak memberikan pengecualian. Syekh menulis lima hadis. Beliau menyebutkan lima hadis tentang larangan gambar bernyawa atau membuat patung-patung. Hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi, falyakhluqu dzurratan aw yakhluqu habbatan aw yakhluqu sya'iratan." Siapakah yang lebih zalim dibanding orang yang mencipta seperti ciptaanku maka cobalah dia menciptakan sebuah biji darah atau menciptakan sebuah biji apapun atau menciptakan satu biji gandum kalau dia memang hebat kalau dia memang mampu ini celaan dari Allah orang yang membuat gambar-gambar bernyawa berarti seakan-akan dia menandingi Allah dalam mencipta hadis yang kedua juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah." Yang paling keras azabnya pada hari kiamat orang-orang yang meniru-niru ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun meniru ciptaan Allah yang terlarang di sini apabila dia makhluk yang bernyawa. Apa makhluk yang bernyawa? Contohnya menggambar manusia dan hewan. Adapun kalau kita menggambar yang tidak bernyawa, maka itu boleh. Seperti pepohonan, pemandangan, atau gedung-gedung dan lainnya. Iya. Hadis yang ketiga juga diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man sawwara suratan kullifa an yanfukha fiha ruh walaysa binafikhin barang siapa membuat satu gambar bernyawa maka dia akan dipaksa untuk meniupkan ruh padanya padahal itu tidak mungkin dia lakukan hadis yang keempat diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hayyaj Al-Asadi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu hadis yang kita sebutkan tadi Ali berkata kepada pegawainya ala ala Asuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tada suratan illa tamastaha wala qabran musyrifan illa sawaitahu maukah engkau aku utus sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku yaitu janganlah kamu biarkan ada sebuah gambar bernyawa atau patung-patung kecuali engkau hancurkan dan kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan hadis yang kelima Hadis yang kelima ternyata cuma sampai keempat, tapi saya tambahkan satu lagi. Yang kelima, hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala masuk ke rumah, tiba-tiba wajah beliau berubah, marah. Aisyah pun ketakutan. Ada apa Rasulullah SAW marah? Ternyata beliau melihat ada gambar bernyawa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah para tukang gambar tersebut. Dan juga dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah." Sesungguhnya malaikat itu tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar bernyawa. Ada anjing atau ada gambar bernyawa malaikat tidak akan masuk ke rumah tersebut. Maksudnya di sini kata para ulama adalah malaikat rahmat yang Allah tugaskan untuk membawa rahmatnya. Ya. Kalau malaikat maut bisa masuk. Ya. Malaikat rahmat nggak mau masuk. Ya. Jadi inilah jamaah sekalian sepuluh sebab yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan maka sebelum terjerumus dalam syirik hendaklah kita menjauhi sebab-sebab tersebut agar kita semakin jauh dari kesyirikan. Ya. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Tafadhol. Baik. Para ulama berbeda pendapat tentang solat apakah yang terlarang di waktu-waktu terlarang tersebut. Pendapat yang kuat insyaallah taala yang terlarang itu adalah solat yang tidak memiliki sebab atau solat yang masih bisa ditunda pelaksanaannya. Iya. Adapun kalau solat itu memiliki sebab dan tidak mungkin ditunda pelaksanaannya, maka pendapat yang benar insyaallah taala adalah boleh kita melakukan solat sunnah. Contohnya seperti yang antum tanyakan, kalau kita datang ke masjid ba'da asar, misalkan kita sudah solat asar di masjid lain, kita datang ke masjid yang lainnya lagi untuk menuntut ilmu. Maka walaupun majelis ilmu sudah dimulai, ya, jangankan majelis ilmu, khutbah Jumat sekalipun, kalau seseorang belum sholat tahiyatul masjid, dianjurkan baginya untuk tetap sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Iya. Itu pendapat yang kuat insyaallah taala. Adapun yang terlarang itu adalah solat yang tidak memiliki sebab. Solat sunnah yang tidak memiliki sebab. Karena solat sunnah itu ada solat sunnah mutlak namanya. solat sunnah yang tidak ada sebab apa-apa, kita pingin solat saja. Boleh. Iya. Demikian pula solat sunnah yang masih bisa ditunda. Contohnya apa? Solat sunnah taubat. Kalau kita bertobat dari satu perbuatan dosa, dianjurkan kita disunahkan kita juga melakukan sholat sunnah taubat. Maka yang seperti ini masih bisa ditunda. Ya, sampai lewat waktu yang terlarang. Jadi nanti kita kerjakan setelah selesai waktu yang terlarang. Ya, tapi semisal tahiyatul masjid ini nggak bisa ditunda. Ya. Jadi tidak apa-apa kita tetap sholat walaupun di waktu terlarang. Wallahu alam. Nah ini pertanyaannya sama ya Bagaimana hukumnya boneka? Dibolehkan atau tidak kita memiliki boneka? Masih main boneka kah? <laughs> Kalau boneka itu persis seperti gambar bernyawa atau patung bernyawa, makhluk bernyawa, maka tidak boleh maka tidak boleh. Kalau dia sama persis. Iya. Yang dibolehkan itu kalau dia tidak sama. Ya. Tidak sama persis. Terutama bagian kepalanya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, As-suratu ra'su. Hakikat gambar bernyawa itu adalah kepala. Artinya, kalau kepalanya sudah dihilangkan, itu sudah tidak dihukumi gambar bernyawa. Tapi kalau masih ada kepala, walaupun nggak ada badan, maka itu dihukumi gambar bernyawa. Iya. Jadi sama saja, walaupun itu boneka. Ya, walaupun untuk permainan anak-anak. Sedari kecil anak-anak kita ajarkan bahwa ini salah. Iya. Ini tidak boleh gambar-gambar bernyawa dan yang semisalnya. Bagaimana hukumnya foto-foto? Apakah termasuk lukisan yang diharamkan? Ya. Ulama berbeda pendapat. Ulama kontemporer berbeda pendapat. Apakah foto itu termasuk dalam kategori gambar bernyawa atau tidak? Jamaah sekalian, pendapat yang kuat insyaallah taala dan ini pendapat yang dipilih penulis kitab ini Syekh Shalih Al Fauzan bahwasannya sama saja kenapa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan pengecualian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan diharamkannya gambar bernyawa beliau tidak memberikan pengecualian-pengecualian kalau digambar dengan tangan nggak boleh, kalau dengan alat boleh. Ya. Tidak ada, tidak ada pengecualian. Maka tidak sepatutnya kita memberikan pengecualian terhadap apa yang sifatnya umum. Ya, Jadi ini pendapat yang benar. Kecuali dalam kondisi darurat. Nah, kalau itu ada pengecualian. Karena ada dalil-dalil yang menunjukkan ad-darurat tubihul mahdurat. Kondisi darurat itu membolehkan yang terlarang. Itu sudah kaidah Islam, kaidah fikih. Ya, contohnya apa? Untuk KTP, untuk paspor, ya. Maka itu pengecualian, ya. Baik. Jadi termasuk kategori gambar bernyawa. Dan perlu diketahui juga ulama yang berpendapat ulama yang berpendapat bahwa foto itu bukan termasuk gambar bernyawa itu kemudian juga tidak memudah-mudahkan pada foto-foto yang tidak memiliki hajat. Iya dan ulama seluruhnya sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat. Baik yang mengatakan foto itu gambar bernyawa dan yang berpendapat foto tidak termasuk gambar bernyawa semuanya sepakat. Tidak boleh laki-laki melihat foto wanita. Nggak ada perbedaan pendapat. Juga tidak berbeda pendapat. Yang sudah pakai jilbab dan yang belum pakai jilbab sama Jangan salah kaprah. Mentang-mentang sudah pakai jilbab boleh selfie. Ya. Atau sudah pakai cadar boleh foto-foto. Tidak. Larangan laki-laki melihat wanita itu bukan khusus larangan kalau dia buka aurat janganlah kamu lihat. Tidak. Itu adalah larangan umum, jangan melihat wanita. Sama saja dia mau telanjang, dia pakai baju nggak boleh dilihat. Iya. Tapi sekarang nggak kelihatan. Di dunia nyata nggak kelihatan, tapi di media massa atau di media apa namanya? dunia maya, media sosial kelihatan sama saja. Iya. Jadi ini termasuk salah kaprah. Ya. Sebagian orang, sebagian wanita foto-foto kemudian upload ke medsos atau dijadikan foto profilnya. Iya. Ini tidak benar. Sepakat seluruh ulama itu tidak boleh. Karena kalaupun dia selamat dari permasalahan gambar bernyawa, dia nggak akan selamat dari dosa apa namanya memfitnah, ya, menimbulkan godaan bagi kaum laki-laki. Iya. Bagaimana apakah hukumnya ketika kita sholat sedang di masjid tersebut ada kuburan sedang kondisi ingin sholat berjamaah di masjid. Ulama berbeda pendapat tentang hukum apakah sah atau tidaknya orang yang sholat di masjid yang ada kuburan. Bukan berbeda pendapat dia berdosa atau tidak. Kalau itu sepakat. Ulama sepakat orang yang sholat di masjid yang ada kuburannya dia berdosa besar. Iya. Yeah tapi yang ulama berbeda pendapat, sah atau tidak solatnya? Ya. Mayoritas ulama berpendapat sah tapi dia berdosa. Imam Ahmad berpendapat tidak sah. Ya. Jadi seluruhnya sepakat itu dosa besar. Hanya mereka berbeda pendapat sah atau tidak. Syekh Al-Albani rahimahullah beliau merinci dan ini pendapat yang lebih benar insyaallah Kata beliau, bisa jadi sah, bisa jadi tidak. Sah apabila dia sholat di situ bukan dengan maksud mengagungkan kuburan, namun dia berdosa besar. Sholatnya sah, tapi dia berdosa besar. Iya. Ini dua hukum yang berbeda. Sama kalau orang misalkan uh, mencuri pakaian untuk dia pakai sholat. Mencurinya berdosa, tapi sholatnya sah. Iya. Atau dia mencuri air wudhu untuk dia pakai berwudhu. Mencurinya berdosa, tapi wudhunya sah. Sama dengan ini. Iya. Tetapi kalau dia sholat bukan hendak uh, yang pertama tadi itu ya, kalau dia sholat bukan hendak memuliakan orang yang dikubur tersebut, maka sholatnya sah tapi berdosa. Yang kedua tidak sah kalau dia sholat dengan maksud memuliakan orang yang dikubur tersebut. Tidak sah sholatnya. Kenapa tidak sah? Kata Imam Ahmad rahimahullah, karena ancamannya keras sekali. Nabi SAW bersabda, La'anallahu Yahuda wa Nasara ittakhadu kubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi ada ancaman keras. Mana mungkin sholatnya sah, kata beliau. Iya. Ustaz bolehkah meniatkan kuliah supaya cepat nikah? Karena orang tua mengizinkan kuliah, eh, mengizinkan menikah setelah kuliah selesai. Tidak apa-apa insyaAllah ta'ala. Ini niat yang baik. Apalagi kuliah yang sifatnya kuliah duniawi. Kalau seseorang belajar ilmu dunia, boleh dia meniatkan untuk mendapatkan dunia. Seperti ingin penghasilannya besar, itu niat yang mubah. Niat yang sifatnya mubah. Ya. Tapi ilmu dunia pun bisa bernilai ibadah. Kalau seseorang meniatkan yang baik, ya. Mudah-mudahan ini termasuk niat yang baik. Ya, cepat selesailah kuliah biar cepat nikah. Nikah itu kan ibadah. Ya <laughs> nikah itu kan ibadah. Ya kalau kita niat yang baik, maka mudah-mudahan kuliah kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tercela adalah tatkala seorang menuntut ilmu agama kemudian dia inginkan balasan di dunia. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allamal ilma mimma yubtaga bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi arda minad dunya, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah." Siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya diharapkan wajah Allah, kemudian tidak dia mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan balasan di dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Ya, itu ilmu agama. Tercela kalau dia mengharapkan balasan di dunia. Tapi kalau ilmu dunia, mubah. Kalau kita mengharapkan balasan di dunia, itu hal yang mubah. Sebagaimana dia menjadi bisa menjadi dosa kalau kita niatkan untuk melakukan dosa dan menjadi pahala kalau kita niatkan untuk ibadah. Ini pentingnya ilmu. Aktivitas keseharian kita, aktivitas duniawi kita yang mungkin nggak bernilai, tapi kita tahu ilmunya menjadi ibadah. Iya. Apakah merayakan Maulid termasuk berlebih-lebihan dalam mengagungkan Rasulullah SAW? Iya, termasuk. Bahkan termasuk menyelisihi petunjuk Rasulullah SAW karena beliau telah mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan amalan tersebut tertolak. Semua yang tidak sesuai syariat, maka itu termasuk kategori berlebih-lebihan ya melampaui batas yaitu melampaui batas syariat padahal para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling cinta kepada beliau tetapi mereka tidak pernah merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak semasa hidup beliau dan tidak pula sepeninggal beliau dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak pernah merayakan maulidnya sendiri maupun maulidnya orang-orang yang beliau cintai iya yang pernah merayakan itu hanyalah orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa alaihissalam. Itulah yang mereka sebut dengan apa? Natal kan? Iya. Natal itu adalah peringatan maulid Nabi Isa alaihissalam. Itulah mereka melampaui batas kepada Nabi mereka. Jadi sama persis dengan perlakuan orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa alaihissalam merayakan hari lahir beliau, ulang tahun beliau. Iya. Pertanyaan yang terakhir. Bagaimana jika solat di dalam masjid yang menghadap ke kuburan, namun kuburan berada di luar masjid atau halaman masjid? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan kalau sudah ada dinding masjid, maka tidak apa-apa dengan syarat kuburan itu bukan kuburan yang dibangun atau yang dijadikan kuburan untuk memuliakan orang tersebut. Jadi kuburan umum sifatnya. Iya. Yeah. Tapi kalau kuburan itu memang sengaja dia dikubur di situ supaya dia dimuliakan, ya, diagungkan, dilebih-lebihkan, maka ini tidak boleh secara mutlak. Namun pendapat yang lebih selamat, pendapat yang lebih tepat adalah hal itu tidak boleh kecuali dia di luar area halaman masjid. Ya. Apa yang menjadi batas, harus ada pagar, enggak cukup dinding masjid. Ini pendapat yang dikuatkan Syekh Al-Albani rahimahullah, harus ada pagar yang membatasi. Atau semisal ada area lain, katakanlah jalan umum. Ya, dinding, jalan, kuburan. Tapi kalau dinding dan langsung kuburan itu lebih baik dijauhi. Ya, walaupun sebagian ulama membolehkan dengan syarat itu bukan kuburan yang dibangun di situ untuk memuliakan dia atau masjid itu tidak dibangun di situ demi untuk memuliakan dia, mengagungkan dia. Iya. Namun yang lebih selamat adalah uh, tidak kita lakukan solat di situ kecuali ada pemisah yang jelas antara area masjid, area halaman masjid dan area kuburan. Iya. Terlebih kalau posisinya di kiblat, ini lebih parah lagi sebenarnya. Karena Rasulullah SAW juga telah bersabda, "La tusallu ilal kubur, wa la tajlisu alaiha." Jangan kalian solat menghadap kuburan dan jangan pula duduk di atasnya. Jemaah sekalian, ini yang bisa anda sampaikan.